بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersama-sama bermajelis dalam rangka tafaqquh din yaitu berusaha mempelajari agama kita yang mulia ini. Ini adalah satu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Maka hendaklah kita berharap semoga pertemuan kita hari ini dalam rangka menuntut ilmu agama adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk masuk ke dalam surganya. Karena kita tidak mungkin mengetahui jalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka kecuali dengan menuntut ilmu agama. Inilah pentingnya mempelajari ilmu agama karena dengan ilmu ini kita dapat mengenal jalan yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surga sebaliknya juga mengetahui jalan yang akan menjerumuskan kita ke neraka untuk kita jauhi baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya di dalam solat kita kita selalu membaca surat Al-Fatihah dan ini termasuk rukun solat. Ini termasuk rukun solat. Rukun solat itu adalah bagian yang paling tinggi dalam solat, melebihi kewajiban solat, melebihi kewajiban solat. Mungkin bapak ibu sekalian bisa apa namanya uh, sudah memahami apa perbedaan rukun dan kewajiban dalam solat. Ya. Yeah. Apa perbedaan rukun dan kewajiban dalam sholat? Kalau rukun itu, kalau ditinggalkan dengan sengaja atau tanpa sengaja, sholatnya tidak sah. Dengan sengaja atau lupa, sholatnya tidak sah. Tapi kalau kewajiban sholat, kalau ditinggalkan tanpa sengaja, sholatnya tetap sah dan bisa ditutup dengan sujud sahwi. Namun kalau ditinggalkan dengan sengaja, ulama berbeda pendapat. Pendapat yang benar adalah tidak sah. Ya, kalau ditinggalkan dengan sengaja. Ya. Tapi kalau rukun sengaja tidak sengaja solatnya tidak sah dan tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi saja. Walaupun tetap dianjurkan sujud sahwi namun tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi saja melainkan harus mengganti rukun tersebut baik jadi itu sekedar faidah dalam masalah fikih nah di antara rukun solat yang sangat penting adalah surat al-fatihah sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda la solata liman lam yakra bi fatihatil kitab tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak ada solat, tidak sah solatnya. Kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, baik lupa atau sengaja. Iya. Kemudian jemaah sekalian, kalau kita coba renungkan, mengapa hanya surat Al-Fatihah yang Allah jadikan sebagai rukun? Padahal surat Al-Quran itu banyak. Namun Allah memilih surat Al-Fatihah untuk selalu kita baca dalam solat kita. Sampai-sampai solat tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka dari sini dapat kita pahami, berarti dalam surat Al-Fatihah ada satu hal yang sangat penting sekali. Iya. Sehingga Allah memilih surat ini. Maka dijelaskan para ulama, karena di dalam surat Al-Fatihah terkandung pelajaran-pelajaran yang paling berharga untuk kehidupan kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, janganlah kita membaca surat Al-Fatihah atau bahkan membaca surat yang lainnya ataupun bacaan-bacaan dan zikir-zikir solat yang lainnya hanya di lisan saja kita nggak pahami makna dan kandungan yang terdapat padanya nah, ini salah satu uh, kesalahan besar orang-orang yang berzikir ataupun beribadah seringkali lisannya berzikir hatinya nggak ikut berzikir hatinya kemana-mana terbang kemana-mana lagi memikirkan sesuatu yang lain tapi lisannya dia ucapkan kalimat zikir dia menyebut nama Allah tapi fikirannya kemana-mana iya jadi hendaklah kita membaca zikir membaca Al-Quran terutama dalam solat disertai dengan kehadiran hati disertai dengan perenungan dan pemahaman atas apa yang kita baca tersebut itulah yang dimaksud dengan khusyuk di dalam solat oleh karenanya Bapak Ibu sekalian hendaklah kita berusaha mempelajari makna-makna dan kandungan yang terdapat dalam setiap lafaz zikir atau ayat-ayat Al-Quran yang kita baca terutama di dalam solat kita iya jadi ketika Allah memilih surat Al-Fatihah ini untuk dijadikan sebagai bacaan yang wajib berarti di situ terkandung isyarat bagi kita Surat Al-Fatihah ini sangat penting untuk dipahami. Bahkan kata para ulama, sudah terkandung padanya segala sesuatu yang kita butuhkan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Makanya jamaah sekalian, salah satu nama surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab. Iya. Ummul Kitab artinya induk daripada seluruh Al-Qur'an. Jadi subhanallah surat Al-Fatihah sampai dikatakan induk dari seluruh Al-Quran. Kenapa? Karena seluruh makna Al-Quran sudah terkandung secara globalnya di dalam surat Al-Fatihah. Sampai-sampai Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah athar, sebuah riwayat dari penjelasan para ulama terdahulu, ulama us ulama dari generasi yang lampau bahwasannya di dalam surat di dalam di da, eh, apa namanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh kitab-kitab sucinya eh, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan makna seluruh kitab-kitab yang pernah Allah turunkan di dalam empat kitab di dalam empat kitab yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian, Allah kumpulkan makna empat kitab ini di dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu lagi membaca kitab-kitab yang lain yang pernah Allah turunkan seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Di dalam Al-Quran semua sudah ada. Iya. Al-Quran itu adalah muhaimin, batu ujian terhadap kitab-kitab terdahulu kitab-kitab terdahulu Allah tidak berikan jaminan keaslian sampai hari kiamat. Makanya uh, para pengikut e, kitab-kitab uh, terdahulu itu mereka banyak merubah-rubah. Baik. Kemudian Allah mengumpulkan makna yang terkandung di dalam surat di dalam Al-Qur'an pada surat-surat Al-Mufassal. Surat-surat Al-Mufassal itu dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Kemudian Allah kumpulkan lagi seluruh makna Al-Quran dan surat-surat Al-Mufassal tersebut dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah. Kemudian dikatakan bahwa Allah mengumpulkan lagi seluruh makna surat Al-Fatihah dalam satu ayat. Ayat apakah itu? Bapak Ibu sekalian, inilah ayat yang menjadi intisari. Intisari Al-Quran dan intisari seluruh kitab-kitab. Ya, kan tadi kita katakan dari seluruh kitab. Allah turunkan dari banyaknya kitab, terkandung pada empat kitab. Kemudian dari empat kitab pada Al-Quran. Kemudian seluruh Al-Quran pada Al-Fatihah. Ternyata pada Al-Fatihah ini terkandung seluruh maknanya pada satu ayat. Jadi ayat itu adalah intisari. Intisari Al-Quran, bahkan intisari seluruh ayat, seluruh kitab yang pernah Allah turunkan. Itulah ayat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Inilah Bapak Ibu sekalian, ayat yang menjadi intisari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan Ya Hanya kepadamu kami beribadah Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan Kenapa jamaah sekalian Ini dikatakan intisari Al-Quran Sebab Di dalam ayat ini terkandung padanya hak Allah yang paling tinggi dan kebutuhan seorang hamba. Jadi dua hal penting yang terkandung di dalam ayat ini. Pertama, hak Allah yang paling tinggi, yang kedua, kebutuhan seorang hamba yang paling besar. Ya. Apa Bapak Ibu sekalian? Hak Allah yang paling tinggi diibadahi dan bukan sekedar disembah tetapi dimurnikan penyembahan itu hanya kepada Allah itu makna ibadah itu makna ibadah yaitu beribadah hanya kepada Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun kalau seseorang beribadah kepada Allah tapi dia juga ber, beribadah kepada selain Allah, maka pada hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah. Makanya di sini dikatakan, ia kena budu hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepada Allah. Artinya, Bapak Ibu sekalian, ayat ini bermakna kita harus menyalahkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar menyembah Allah, bahkan harus menyalahkan atau meyakini menyembah kepada selain Allah itu salah. Ya. Dan tidak boleh sedikit pun kita mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya perkara ini, Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan jaminan keselamatan bagi siapa yang hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, dia pasti selamat. Dia pasti selamat, pasti masuk surga. Sebagaimana di dalam hadis Muad bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul ibadi Allah ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an wa haqqul ibadi ala wa wa haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hak, hak hak Allah atas hamba adalah mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Ya. Jadi pasti selamat. Allah tidak akan mengazabnya. Ya. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang bertemu dengan Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Dan siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia pernah menyekutukan Allah di dunia sampai mati nggak tobat, maka dia pasti masuk neraka. Inilah jamaah sekalian menunjukkan pentingnya memahami ayat ini. Karena kalau kita mengamalkannya dengan baik, itu sudah merupakan jaminan kita masuk surga. Pasti. Pasti masuk surga. Dengan syarat, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Yeah. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau ternyata orang yang tidak menyekutukan Allah ini masih melakukan dosa-dosa yang lain? Misalkan dia korupsi atau dia mencuri atau minum khamar, apakah juga dijamin masuk surga? Dia nggak melakukan syirik. Dia tidak melakukan dosa syirik tapi masih melakukan dosa-dosa yang lain. Apakah juga masih dijamin masuk surga? Jawabannya iya. Dijamin. Hanya saja ada yang masuk surga secara langsung, ada yang tidak langsung. Ya. Itu masalahnya. Ada yang masuk surga langsung, ada yang tidak langsung. Tapi dijamin dia masuk surga. Ya. Hanya saja dia masih terancam masuk neraka dulu. Mampir dulu di neraka. Dan Bapak Ibu sekalian jangan dibayangkan masuk neraka itu ah nggak apa-apa cuma sebentar aja. Ya. naudzubillah kita berlindung kepada Allah bisa jadi lama di neraka. Bisa mungkin naudzubillah ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Padahal sekejap berada di neraka kita nggak mampu. Sekejap saja berada di neraka kita nggak akan mampu. Apalagi kalau sampai lama. Iya. Jadi hendaklah kita berusaha menjauhi semua dosa, baik dosa syirik maupun selain syirik, agar langsung masuk surga. Walaupun begitu, Bapak Ibu sekalian, tetap saja harus kita pahami, orang yang tidak melakukan syirik, dia pasti masuk surga, walaupun dia masih terancam masuk neraka. Ya. Yeah. Tapi bisa bisa jadi juga kalau Allah kehendaki dia langsung diampuni. Walau dia tidak taubat, namun kalau Allah kehendaki juga dia diazab, tapi azabnya tidak kekal. Beda dengan orang yang melakukan syirik. Beda dengan orang yang melakukan syirik. Kalau sampai mati dia tidak taubat, Allah tidak akan mengampuni dosanya dan dia pasti masuk neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat dua ayat penting yang berbicara tentang ini. Yang pertama surat An-Nisa ayat ke-48 yang kedua surat Al-Maidah ayat ke-72. Dalam surat An-Nisa ayat ke-48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki? Iya. Kemudian dalam surat uh, Al-Maidah ayat ke-72 Allah tegaskan Innahu may billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah maka Allah haramkan surga atasnya. Jadi haram sudah dia masuk surga. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang zalim tersebut. Artinya Bapak Ibu sekalian, nggak ada harapan lagi dia mendapatkan syafaat. Itu kalau dia sudah menyekutukan Allah, kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Iya. Makanya aneh kalau masih ada orang muslim yang mengatakan uh, orang kafir yang akhlaknya baik atau enggak korupsi lebih baik daripada seorang muslim. Aneh. Ya. Orang muslim, orang kafir itu sudah jelas-jelas kalau dia tidak taubat, maka dia akan kekal di neraka. Maka dia akan kekal di neraka. Sedangkan orang muslim walaupun dia tidak taubat, dia melakukan dosa-dosa besar dan dia masih muslim, artinya dia tidak melakukan dosa syirik, masih ada harapan mendapatkan ampunan Kalaupun tidak diampuni kemudian dimasukkan ke dalam neraka, masih ada harapan untuk nanti suatu saat dia akan masuk surga. Ya, bagaimana bisa dikatakan orang kafir lebih baik daripada seorang muslim? Ya. Betul, korupsi itu salah Bapak Ibu sekalian. Korupsi itu dosa besar. Ya. Enggak menjalankan tugas dengan baik sebagai pejabat negara misalkan itu dosa besar. Tapi dibandingkan dengan dosa syirik, dengan dosa kekufuran, itu nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya. Sampai-sampai dalam hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya benar Adam, Lau ataitani bi kurabil ardi khataya, Thumma laqitani la tu bi syai'an, La ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jadi subhanallah, ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita raih kalau kita tidak menyekutukan Allah. Mudah-mudahan dengan sebab itu dosa-dosa kita diampuni. Jadi kita kan selalu beristighfar mohon ampun kepada Allah. Maka ketahuilah faktor terbesar yang akan menyebabkan dosa kita diampuni adalah tauhid itu tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Jangan berbuat dosa syirik. Iya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, Allah sangat membenci orang-orang kafir. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Walaupun kalau kita secara sepintas melihat dosa syirik, kayaknya biasa-biasa saja. Tapi kalau melihat dosa korupsi, wah, ini dosa besar banget. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita belajar Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau kita pelajari Al-Quran dan Sunnah, dosa syirik itu lebih dahsyat. Namun kalau lihat sepintas, kayaknya dosa korupsi ini besar sekali. Ya, Atau dosa-dosa yang lainnya. Tapi kalau kita perhatikan ayat Al-Quran dan Sunnah, dosa syirik itu lebih dahsyat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena orang itu kalau dia menyekutukan Allah, sama saja dia menghina Allah merendahkan Allah, melecehkan Allah. Betapa tidak? Allah yang telah menciptakan dia, yang telah memberikan rezeki kepadanya, yang selalu memberikan dan mencurahkan nikmat kepadanya. Kalau dia butuh sesuatu, Allah yang memberikannya. Segala segala galanya yang ada pada dirinya itu dari Allah. Tapi kemudian dia menyamakan Allah dengan makhluk yang lemah yaitu dia menyembah makhluk selain Allah. Itu sama saja dia menyamakan Allah dengan makhluk yang lemah, makhluk yang kotor, makhluk yang penuh dosa, makhluk yang memiliki berbagai macam kekurangan. Dia sembah makhluk tersebut. Sama saja dia menyamakan Allah dengan makhluk tersebut yang seharusnya disembah. Yang seharusnya disembah hanyalah Allah, kemudian dia menyembah makhluk, berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk itu. Itu hakikat kesyirikan Bapak Ibu sekalian. Menyamakan Allah dengan makhluk. Walaupun orang yang melakukannya mungkin nggak bermaksud demikian, tetap sama. Ya, hukumnya sama. Dia mungkin nggak bermaksud menyamakan Allah dengan Nabi Isa atau yang mereka sebut dengan Yesus. Tapi ketika mereka menyembah Yesus, mereka sudah mendudukkan Yesus setara dengan Allah. Itu berarti penghinaan kepada Allah. Iya. Itu pada Walaupun mungkin dia nggak merasa seperti itu. Sama saja, tidak ada bedanya. Dia merasa atau merasa, itu adalah penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sampai dia mengatakan, Yesus itu anak Allah. Itu sudah jelas. Seakan-akan Allah itu butuh anak, butuh istri, ya butuh anak untuk mewariskan kekuasaannya mewariskan hartanya melanjutkan tugas-tugasnya ya sama dengan seorang manusia yang butuh kepada istri butuh kepada pasangan dan butuh kepada anak maka uh, oleh karena itu itu termasuk dosa besar coba Bapak Ibu sekalian kita perhatikan satu ayat dalam surat Maryam betapa dahsyat kemurkaan Allah kepada orang yang mengatakan Allah memiliki anak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu rahmanu walada." Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kata Allah, sungguh kamu telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar takadu samawatu yatafattarna min hampir-hampir langit pecah karena mendengarkan ucapan tersebut watan syakul ardu kemudian hampir-hampir bumi terbelah watahirul jibaluh jibalu hadda dan gunung-gunung pun runtuh anda'ulir rahmani walada karena mereka mengatakan Allah memiliki anak dijelaskan para ulama ahli tafsir maksud ayat ini langit bumi dan gunung-gunung sangat ketakutan ketika mereka mengucapkan Allah memiliki anak langit bumi dan gunung-gunung yang malah jadi takut kalau-kalau Allah akan menimpakan azabnya kepada makhluk. Sementara orang yang mengucapkannya santai-santai saja. Ya. Langit, gunung, dan bumi yang menjadi takut. Padahal yang berbuat dosa adalah manusia. Karena takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini menunjukkan apa? Besar sekali kemurkaan Allah kepada mereka. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita pun dituntut harus marah kepada mereka Sebagaimana kita ma kita cinta kepada Allah, kita pun harus cinta kepada orang yang Allah cintai. Nggak boleh kita membenci orang yang Allah cintai. Demikian pula kita harus marah, harus benci kepada orang yang Allah benci. Nggak boleh kita cinta kepada orang yang Allah benci. Ya. Makanya jamaah sekalian, masa mau dipertanyakan lagi, boleh nggak memilih pemimpin yang kafir? Sudah jelas-jelas kafir mau ditanyakan lagi. Ya, dalam Al-Quran, dalam banyak sekali ayat, Allah telah mengingatkan kita. Di antaranya dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Ya. Wahai orang-orang yang beriman kata Allah, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai wali-wali kalian. Apa arti wali-wali kalian, Bapak Ibu sekalian? Itu sudah mencakup pemimpin-pemimpin kalian. Atau orang-orang yang kalian percaya mengurusi urusan kalian. Atau orang-orang yang kalian bersikap loyal kepadanya.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 Jangan merasa cinta kepada mereka. Apalagi mem mem memilih mereka sebagai pemimpin kita yang tentu kalau kita jadikan dia pemimpin, kita harus loyal kepadanya. Iya. Ini makanya ulama seluruhnya sepakat. Ini saya berbicara begini nggak ada hubungannya dengan uh, apa namanya uh, pilkada. Ini memang prinsip Islam yang ulama tidak lagi berbeda pendapat. Ya, makanya aneh sekarang kalau ada yang mengaku tokoh-tokoh Islam mengatakan lebih baik yang kafir asal nggak korup. Ya. Aneh. Karena ulama Islam, maksud saya yang betul-betul ulama, Bapak Ibu sekalian. Contohnya yang betul-betul ulama itu siapa? Sahabat Nabi, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Termasuk imam yang empat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Mereka itu semuanya sudah sepakat. Nggak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya memilih pemimpin yang kafir. Ya, Bapak Ibu sekalian biasa mendengarkan ada ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat kunut subuh itu boleh. Ada yang berpendapat tidak boleh. Ada yang berpendapat sholat tarwi itu 20, ada yang 8. Dan masih banyak. Dalam dalam masalah fikih masih banyak perbedaan pendapat. Tapi bukan berarti para ulama berbeda pendapat dalam semua masalah. Contohnya, ulama sepakat sholat lima waktu itu ada lima. Itu nggak ada lagi perbedaan pendapat. Nggak ada yang mengatakan enam, nggak ada yang mengatakan empat termasuk dalam perkara ini. Ulama seluruhnya sepakat uh, tidak boleh memilih pemimpin kita orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu konsekuensi keimanan. Konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Di dalam ayat ini terkandung hak Allah yang paling tinggi. Sekarang kita lihat yang berikutnya di dalam ayat ini juga terkandung hak hamba yang terbesar. Jadi ini diantara rahasianya. Mengapa ayat ini dikatakan sebagai intisari Al-Quran dan dipilih oleh Allah sebagai ayat yang selalu kita baca dalam solat kita. Karena yang pertama itu tadi, padanya terkandung hak Allah yang paling tinggi, kemudian yang kedua terkandung hak hamba yang terbesar atau kebutuhan hamba. Ya. Kebutuhan hamba yang paling besar, Bapak Ibu sekalian, apa kebutuhan hamba yang paling besar? Jawabannya adalah pertolongan Allah. Ya, tapi ada yang lebih spesifik spes, lebih spesifik lagi, pertolongan Allah dalam hal apa? Dalam beribadah kepadanya. Ya. Kita butuh pertolongan Allah dalam semua hal. Tetapi ada yang lebih penting lagi, yang lebih besar lagi, yaitu dalam beribadah kepadanya. Inilah jamaah sekalian, kebutuhan kita yang terbesar dalam hidup ini. Allah memberikan pertolongan kepada kita dalam segala sisi kehidupan kita. Namun, yang terpenting adalah dalam beribadah kepadanya. Kenapa jamaah sekalian? Karena hamba itu tidak bisa apa-apa. Tidak mampu melakukan apapun. Tidak bisa meraih kesuksesan dan kebaikan sedikit pun kecuali dengan pertolongan Allah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Termasuk di dalam beribadah kepada Allah. Untuk masuk surga, untuk meraih rahmat Allah, untuk mendapatkan ampunannya, tidak mungkin tanpa pertolongannya. Oleh karenanya jamaah sekalian, setelah ia kena budu disusul dengan wa kena stain dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan untuk mengingatkan kita hendaklah selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah makhluk yang lemah yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya maka Bapak Ibu sekalian inilah yang kita butuhkan hendaklah kita senantiasa bermohon, berdoa kepada Allah agar diberikan anugerah hidayah untuk dapat senantiasa mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya serta istiqamah sampai akhir hayat. Makanya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun selalu berdoa Allahumma inni as'alukal huda Wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri. Maksudnya agar tidak terjerumus dalam dosa-dosa dan tidak pula meminta-minta. Dan kecukupan. Ini empat permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, agar senantiasa menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu butuh pertolongan Allah. Maka Nabi pun minta kepada Allah. Kemudian kesucian diri. Kesucian diri artinya agar terjaga dari perbuatan maksiat, termasuk tidak meminta-minta. Ya. Kemudian al kecukupan. Walaupun nggak kaya tapi cukup. Ya, jadi subhanallah inilah petunjuk nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula beliau senantiasa memohon istiqamah. Beliau berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati. Kadang hati beriman, kadang lemah imannya, bahkan ada yang sampai kafir. Allah yang membolak-balikan hati mereka Bapak Ibu sekalian. Maka Nabi pun ber, bersabda dalam doanya, "Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu." Subhanallah, seorang nabi masih berdoa seperti itu, apalagi kita. Seharusnya lebih sering berdoa lagi. Iya. Jadi betul-betul Bapak Ibu sekalian, Allah yang maha mampu memberikan pertolongan kepada kita nggak bisa kita mengandalkan diri kita diri kita sendiri. Iya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ulama menjelaskan dua perkara ini yang terkandung dalam satu ayat ini, kalau kita paham, maka itu akan menghilangkan dua sifat jelek dalam diri kita. Dan termasuk dua sifat yang paling jelek. Yang pertama, riak. Kalau kita betul-betul mengamalkan ia kena budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Orang yang kalau beribadah hanya kepada Allah, berarti dia ikhlas. Semata-mata karena Allah tidak menginginkan pujian orang. Iya. Maka hilang semua riak. Kalau betul-betul dia beribadah hanya kepada Allah. Kalau dia beribadah karena ingin dipuji orang, itu secara tidak langsung dia beribadah kepada mereka bukan kepada Allah. Iya. Secara tidak langsung. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau kita betul-betul memahami wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, itu akan menghilangkan sifat kesombongan. Kesombongan dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sadar. Kalau kita paham ayat ini, kita mesti sadar. Kita adalah makhluk yang lemah, yang selalu butuh kepada Allah. Apa yang perlu kita sombongkan? Ya. Dan juga bahkan menghilangkan sifat yang lebih rendah sedikit daripada sombong, yaitu ujub. Ya. Apa artinya ujub Bapak Ibu sekalian? Artinya adalah kagum terhadap diri sendiri merasa hebat, merasa masya Allah sudah lebih baik daripada orang lain. Ini bahaya. Ini dua sifat yang biasanya bersamaan antara ujub dan sombong. Iya. Hati-hati. Jadi kalau kita paham wa stain, insya Allah hilang sifat ini. Kalau betul-betul mengerti. Dan apa yang terjadi kemudian pada kita Bapak Ibu sekalian? Kita akan bersifat tawaduk, merendah diri, tidak menyombongkan diri. Dan selalu berharap serta bersandar hanya kepada Allah. Selalu berharap dan bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Iya. Dan itulah hakikat minta tolong. Bapak ibu sekalian, kadang kita minta tolong kepada makhluk. Tetapi beda ketika kita minta tolong kepada makhluk dan minta tolong kepada Allah. Kadang kita minta tolong kepada keluarga kita bahkan dalam hati kita masih ada keraguan. Dia mampu nggak menolong kita? Iya. Nah, ketika kita minta tolong kepada Allah, harus betul-betul yakin Allah maha mampu memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan harus yakin Allah menolong kita, akan menolong kita. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Udu'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan dikabulkan. Jadi itu bedanya. Harus yakin Allah akan kabulkan. Karena itu sudah janji Allah. Seperti Allah firmankan dalam surat Ghafir, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan robmu telah berfirman, "Berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan." Hanya pertanyaannya, kok ada orang yang sudah berdoa tapi nggak dikabulkan? Nah, yang harus dicek adalah doanya ini atau kondisi dirinya. Karena Allah nggak mengabulkan bisa jadi, bisa jadi karena dirinya sendiri, karena ulahnya sendiri, dia sendiri yang melakukan hal-hal untuk menghalangi doanya dikabulkan. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa anna yustajabu lidzalik?" Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Itu bahaya makanan dan penghasilan yang haram. Di antaranya doa tidak akan Allah kabulkan. Iya. Atau sulit dikabulkan doanya. Baik. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, ketika kita minta tolong kepada Allah harus dengan keyakinan dan juga harus dengan keimanan bahwa hanya Allah yang dapat memberikan manfaat dan menimpakan mudarat. Hanya Allah yang bisa memberi manfaat dan menimpakan mudarat. Bukan selain Allah. Iya. Makanya uh, kepercayaan kepada hari-hari yang dianggap sial itu termasuk syirik. Atau percaya kepada jimat itu termasuk syirik. Iya. Kenapa? Karena hari-hari yang dianggap sial itu nggak bisa sedikit pun menimpakan kesialan atau memberikan keberuntungan. Jimat-jimat itu tidak sedikit pun bisa melindungi kita. Hanya Allah yang bisa memberi manfaat atau sebaliknya menimpakan mudarat atau melindungi dari mara bahaya. Hanya Allah tabaraka wa taala. Iya. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, ketika kita meminta kepada Allah harus disertai dengan pengharapan yang besar dan juga tawakal disertai dengan ketergantungan hati hanya kepada Allah. Ya. Masa kita meminta kepada Allah tapi hati bergantung kepada bos. Ya. Atau seorang istri berdoanya kepada Allah minta rizki, tapi hatinya bergantung kepada suami. Ya. Itu tidak benar. Hati harus bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Iya. Jadi demikianlah tatkala kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, hendaklah hati kita pun ikut berharap dan memohon serta bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, doa itu adalah ibadah yang sangat agung. Allah tatkala kita memohon kepadanya, Allah akan semakin cinta kepada kita. Beda dengan makhluk. Mungkin sekali kita minta, dia masih senang membantu. Dua kali masih mungkin. Lama-lama dia jadi benci sama kita. Kok orang ini minta-minta terus? Itu bedanya. Kalau sama makhluk. Kalau kepada Allah sebaliknya, semakin banyak permintaan kita, semakin lama, semakin sering kita memohon, Allah semakin cinta kepada kita. Kenapa? Karena memohon kepada Allah itu ibadah. Bahkan sebaliknya orang yang tidak mau memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Sebagaimana firman Allah, "Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaqdab alaih." Siapa yang tidak memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Itu kalau dia tidak bermohon kepada Allah sama sekali. Iya. Tapi kalau kadang dia bermohon kepada Allah, kadang dia bermohon kepada misalkan kepada para jin. Ya, di tempat-tempat yang dia anggap keramat atau kepada penghuni kubur yang dia anggap bisa mengabulkan doanya, maka itu termasuk juga kategori syirik kepada Allah yang membuat Allah murka kepadanya. Walaupun dia dengan dalih saya nggak meminta kepadanya pada hakikatnya. Saya pingin doa saya diteruskan kepada Allah. Tetap saja Bapak Ibu sekalian itu termasuk syirik. Bahkan ulama sepakat itu adalah termasuk kategori syirik. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena doa itu ibadah. Allah tidak membutuhkan perantara dalam beribadah. Ya. Sama saja dengan umat Nasrani itu, sebagian mereka itu beribadah kepada Nabi Isa tujuannya agar sampai kepada Allah yang mereka namakan Tuhan Bapa. Ya. Dan nggak boleh kita ikut-ikutan menamakan Allah dengan Tuhan Bapa. Hanya Allah yang berhak menamakan bagi dirinya satu nama atau mensifatkan satu sifat. Makanya kita kenal ada al-asmaul husna, nama-nama Allah yang maha indah. Itu adalah nama-nama yang Allah namakan untuk dirinya. Gak boleh kita buat nama sendiri. Ya, gak boleh kita buat nama sendiri seperti yang dilakukan oleh uh, sebagian orang tersebut. Iya. Jadi demikianlah semakin kita memohon kepada Allah, berharap kepadanya, bergantung kepadanya, maka Allah akan semakin cinta kepada kita dan tidak boleh kita kemudian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu sekalian, Inilah kandungan pelajaran yang sangat utama yang bisa kita petik dari ayat ia kena budu wa ia kena stain. Kalau kita padukan dengan ayat selanjutnya Bapak Ibu sekalian, maka akan menghasilkan tiga hal. Mungkin ini sebagai penutup. Tiga hal yang paling kita butuhkan untuk dapat beribadah kepada Allah. Agar kita bisa beribadah kepada Allah, maka kita membutuhkan tiga hal. Kalau kita tidak memiliki satu dari tiga hal ini, maka ibadah kita tidak akan terlaksana atau tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlaksana tapi nggak diterima. Nah, ini harus paham betul. Ini perkara penting sekali. Apa saja tiga hal itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah keikhlasan. Keikhlasan itu terkandung dalam ayat iya kanak budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Itu terkandung padanya wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan hanya karena Allah. Jadi dua hal yang perlu kita perhatikan di situ. Hanya kepada Allah dan hanya karena Allah. Itu hakikat ikhlas. Iya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau orang itu riak secara tidak langsung dia beribadah kepada manusia, yang dia pertontonkan amalannya agar dia dapat pujian. Iya. Ini yang pertama. Yang kita butuhkan dalam ibadah, keikhlasan. Kalau kita tidak ikhlas, amalan kita tidak diterima. Hanya kepada Allah dan hanya karena Allah semata-mata. Itu hakikat ikhlas. Beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, dan beribadah hanya karena Allah bukan untuk mencari pujian orang. Iya. Atau bukan untuk agar dipanggil sebagai ahli ibadah. Ya. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Pergi haji agar pulang dipanggil Pak Haji. Ya, ini niat yang salah. Ya. Ini niat yang salah besar. Niat yang bisa menghapuskan pahala ibadahnya. Capek-capek cuma dapat gelar haji. Enggak dapat pahala. Iya. Gelar yang enggak ada manfaat di dunia di di akhirat kelak. Mungkin sekedar di dunia sedikit orang menghormatinya. Tapi di akhirat nggak ada manfaat sama sekali. Yang bermanfaat adalah keikhlasan kita. Iya. Jadi itu hakikat ikhlas. Beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya, dan beribadah hanya karena Allah semata. Bukan karena ingin dipuji orang. Iya. Kalau tidak, Allah tidak terima. Karena Nabi SAW bersabda, Innamal a'malu bin niat. Amalan-amalan itu tergantung niat. Wa inna malikul nawa. Seseorang itu hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita butuhkan Bapak Ibu sekalian dalam beribadah adalah pertolongan Allah. Iya. Agar kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk beribadah. Makanya harus selalu bermohon dan berharap kepada Allah. Jangan mengandalkan kemampuan diri kita. Jangan mengandalkan ilmu kita atau keluarga kita dan lain sebagainya. Iya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita padukan dengan ayat berikutnya. Yang kita butuhkan dalam beribadah adalah ittiba. Ittiba itu artinya senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itulah kandungan ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya Bapak Ibu sekalian? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa Bapak Ibu sekalian yang dimaksudkan di situ? Tidak lain jalan lurus itu adalah jalannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam lanjutan ayat siratal ladzina an'amta alaihim yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat. Siapa orang yang Allah berikan nikmat? Disebutkan dalam surat An-Nisa, minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin. Orang-orang yang Allah berikan nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin. Siddiqin itu adalah orang yang membenarkan para nabi. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Ya. Jadi yang paling tinggi para nabi, dan tentunya yang paling mulia adalah nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus adalah tunjukilah kami jalan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kami senantiasa meneladani beliau. Oleh karena itu disebutkan juga dalam ayat yang lain wa intuti'uhu tahtadu kalau kalian menaati dia, yaitu Nabi, Nabi Muhammad SAW, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Iya. Jadi ini yang ketiga, ittiba kepada Rasulullah SAW. Kenapa Bapak Ibu sekalian harus ittiba meneladani dan mencontoh beliau? Karena amalan yang tidak mencontoh beliau tidak akan Allah terima. Tidak akan. Walaupun ikhlas, walaupun sudah ikhlas, tapi tidak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan Allah terima. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Jadi percuma, Bapak Ibu sekalian kita beribadah kepada Allah tapi dengan cara yang kita buat-buat sendiri atau dibuat-buat oleh orang-orang harus mengikuti cara yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak tepat kalau kita mengatakan yang penting kan niatnya baik. Nah, itu salah. Bukan salah sih, kurang tepat. Ya, orang yang selalu berprinsip ah enggak apa-apa saya lakukan ini, kan yang penting niat saya baik. Belum. Belum tepat. Tetapi harus dengan cara yang benar, niat yang baik dan cara yang benar. Niat yang baik tapi caranya salah, masih salah. Demikian pula sebaliknya, caranya sudah benar tapi niatnya tidak benar juga masih salah. Harus dua-duanya. Niat yang baik yaitu ikhlas karena Allah dan cara yang benar yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. barulah amal ibadah itu akan menghasilkan pahala dan akan kita petik di akhirat kelak. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, disinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Karena kita nggak mungkin bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mempelajari terlebih dahulu. Ya, betapa banyak kita ikut-ikutan orang, ternyata itu cuma dia buat-buat sendiri, atau dia juga cuma ikutan orang. Harus kita pelajari langsung dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang beliau pesankan kepada kita. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Al-Quran dan Sunnah selama kalian masih berpegang dengannya, kalian tidak akan tersesat. Artinya kalau kalian tidak mengambilnya, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, maka kalian akan tersesat. Ya, disinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Ya. Walhamdulillah Allah berikan kita kesempatan-kesempatan seperti ini untuk belajar, untuk menuntut ilmu agama. Seperti yang saya katakan tadi di awal, mudah-mudahan ini adalah tanda Allah ingin memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpesan, "Solu kamar aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku solat." Coba, itu pesan Nabi. Demikian pula beliau bersabda, "Khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian." Makanya setiap kita ingin beribadah, pertanyakan pada diri kita, ini yakin nggak ini sudah sesuai petunjuk Nabi? Ya. Karena itu syarat diterimanya amal ibadah kita, ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bapak Ibu sekalian, barangkali saya cukupkan untuk sementara sampai di sini. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Uh, eh, saya persilahkan. Ya. Tentang permasalahan politik. Apakah boleh kita ikut Eh, dalam aktivitas politik atau membicarakannya atau tidak boleh. Ya, seperti itu Bu ya. Ya, baik. Pertama apa dulu yang kita maksudkan dengan permasalahan politik di sini? Ya. Kalau maksudnya adalah persoalan-persoalan di pemerintahan ya atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak maka seharusnya ya sekarang saya bicara idealnya dulu idealnya seharusnya yang berbicara masalah-masalah seperti ini hanyalah para ulama ya itu idealnya dalam konsep Islam ya Makanya Bapak Ibu sekalian, silahkan dibaca dalam sejarah Islam yang menjadi pemerintah di masa para sahabat adalah orang yang paling berilmu. Ya. Contohnya siapa? Rasulullah yang pertama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, digantikan oleh orang sahabat yang paling berilmu. Siapa beliau? Abu Bakar. Dan Abu Bakar punya menteri. Namanya Umar. Uthman. Ali. Abdurrahman bin Auf. Itu semua ulama-ulama besar. Itu menteri-menterinya Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, dipilih Umar terus Uthman, terus Ali. Jadi yang dipilih orang yang paling berilmu. Iya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena fungsi kepemimpinan itu pada hakikatnya dua saja, nggak lebih daripada itu. Secara globalnya. Satu, menegakkan agama. Dua, memperhatikan kemaslahatan dunia rakyatnya. Dan yang pertama lebih penting. Yang pertama lebih penting dan hampir-hampir orang yang mencalonkan diri untuk dipilih menjadi pemimpin nggak ada satupun yang paham ini konsep kepemimpinan yang diinginkan Allah dia cuma tahu yang penting kemaslahatan dunia saja untuk rakyatnya masalah ekonominya masalah pendidikannya itu saja yang dia paham ya pada umumnya ya nggak semuanya mungkin ya, ada juga yang masya Allah paham ya Justru yang pertama yang paling penting, menegakkan agama. Maksudnya menegakkan itu agama itu apa Bapak Ibu sekalian? Memberikan pendidikan akidah yang benar, ajaran yang benar kepada masyarakat dan melarang orang-orang yang menyebarkan kesesatan. Itu fungsi pemerintah yang paling utama. Baru kemudian masalah ekonominya. Masalah keduniaannya. Ya, itu kalau kita perhatikan konsep kepemimpinan dalam Islam. Dan untuk dapat merealisasikannya perlu ilmu. Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana seharusnya seorang itu menjadi pemimpin dalam Al-Quran dan Sunnah sudah lengkap. Gak perlu lagi kita apa namanya mengekspor uh, kitab panduan ekonomi, politik, hukum yang berasal dari Eropa, dari Amerika, dari Belanda? Atau nggak perlu lagi kita apa namanya berhari-hari ngabisin dana buat rapat bagaimana mengeluarkan apa namanya undang-undang yang mereka buat-buat sendiri? Sebetulnya dalam Al-Quran dan Sunnah semuanya sudah ada dan lengkap dan yang paling bagus untuk manusia. Siapa yang mempelajarinya dan menerapkannya dalam negara, pasti negara itu akan meraih keridoan Allah dan akan diberikan pertolongan dari Allah. Kalau tidak, Allah tidak akan menolong mereka. Ya, tidak akan sukses selamanya. Dengan kesuksesan yang hakiki maksudnya. Ya, meraih kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Ya. Jadi itu kalau kita bicara idealnya. Ya. Yang menjadi pemerintah itu orang-orang yang betul-betul paham ilmu agama. Ya. Seharusnya Baik. Umarok yang dimaksud di situ pun sebetulnya dia juga ulama. Dalam artian dia memahami ilmu agama. Ya, seperti yang kita contohkan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia orang yang berilmu, dia juga pemimpin. Abu Bakar dia ulama, dia juga umara. Umar dia ulama, dia juga umara. Karena ketika Abu Bakar hidup, tidak ada yang paling berilmu tentang agama melebihi Abu Bakar. Ketika Umar hidup, tidak ada yang paling berilmu tentang agama melebihi Umar. Makanya ketika di negeri Syam waktu itu terjadi musibah uh, penyakit yang disebut dengan taun. Itu banyak kaum muslimin yang meninggal dunia. Iya. Sampai-sampai orang-orang bingung bagaimana mau membagi harta warisan. Maka Umar yang paling berilmu, Umar sampai turun ke sana. Iya. Beliau dari Madinah sampai turun ke negeri Syam sekedar untuk apa? Membagi warisan. Karena beliau yang paling tahu hukum agama. Coba. Itu pemerintah dalam Islam. Iya. Ya di samping itu juga ada ulama yang lain. Iya. Nah itu. Jadi itu nggak dipisah-pisahkan. Iya. Kenapa? Logis sebetulnya. Kalau dia mau apa namanya sukses, dia harus tahu hukum agama. Ya kan? Kalau dia mau menjalankan kepemimpinannya dengan baik, dia harus tahu hukum agama. Ya. Kalau dia nggak tahu bagaimana caranya dia mau menjalankan kepemimpinan, maka dia akan mengekspor cara memimpinnya orang-orang kafir. Dia akan mengambil aturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia yang dia tidak peduli bertentangan dengan hukum Allah atau tidak. Ya. Bahkan hukum Allah mau dia sesuaikan dengan kemauan manusia. Ya. Ini sebetulnya kalau kita berbicara idealnya, seharusnya yang menjadi pemimpin itu orang yang paham agama. Ya. Sama halnya dengan berbicara tentang kemaslahatan umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman akan muncul orang yang disebut dengan bidoh. Ruwai, bidoh. Siapa bidoh itu Bapak Ibu sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah orang bodoh, tidak paham perkara agama, tapi dia sok berbicara tentang kepentingan umum. Nah, subhanallah betapa banyak orang saat ini seperti itu. Ya. Dia berbicara yang seharusnya kita at buat aturan begini, yang seharusnya kita lakukan ini. Tapi dia nggak paham itu sesuai nggak dengan ketentuan Allah. Iya, itu namanya ruwaibidah. Iya. Nah, e, kalau politik seperti itu yang dimaksud, maka sudah sepatutnya kita kalau tidak punya ilmu memilih diam. Memilih diam. Iya. Sudah seharusnya seperti itu. Kalau kita nggak punya ilmunya, lebih baik diam kita. Apalagi kasus-kasus besar, ya, yang banyak beredar di masyarakat itu makin banyak orang bicara, <laughs> makin nggak karuan, ya kan? Makin banyak orang bicara, makin nggak karuan. Ya. Kalau nggak tahu, mending diam sudah. Nah. Memang itu seharusnya demikian. Intinya kita jangan ngomong apa-apa kalau kita nggak punya ilmunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah kita mengingatkan uh, saudara kita, kamu jangan pilih orang kafir misalkan. Nah itu sudah seharusnya kita lakukan, ya kan? Nah, sudah jelas-jelas itu salah, masa kita biarkan saudara kita melakukan kesalahan? Iya. Barangkali demikian Bu. Jadi perlu dirinci, ada bagian-bagian yang kita boleh bicara, ada bagian-bagian yang kita lebih baik jangan ikut-ikutan, ya. Mengomentari berita pejabat korupsi misalkan, sudahlah. Itu sudah ada urusannya sendiri, bukan urusan kita. Karena itu kadang kita bisa jadi gibah, bisa jadi fitnah. Kan kadang itu orang kan ada musuh-musuh politik kan, kadang dia nggak salah, tapi musuh politiknya ingin menjadi. Nah kita jangan ikut-ikutan, jangan sampai uh, itu hanya fitnah. Ya, kalaupun bukan fitnah, malah kita jadi gibah. Ya, ini contoh seperti itu. Ada orang terjerat masalah uh, korupsi, sudahlah, jangan kita ikut-ikutan mengomentari. Ya, tunggu saja hasilnya bagaimana dan mudah-mudahan kita tidak terjerumus dalam hal-hal seperti itu. Ya. Kalau kita punya keluarga pejabat, ingatkan Hati-hati, jangan terjerumus dalam hal seperti itu. Mungkin ada satu saya tambahkan sedikit Bapak Ibu sekalian, yang hampir-hampir tidak dipahami oleh kebanyakan pejabat dan para pegawai. Satu aturan Islam yang sangat penting. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Tidak boleh sedikit pun pejabat atau pegawai itu mengambil uang apapun selain daripada gajinya yang sudah ditentukan oleh negara. Ya, Terserah mau mereka mau sebut itu uang tips, uang rokok, uang jajan, uang pulsa, nggak boleh. Sedikit pun nggak boleh. Ya. Itu harta haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadaya al-ummah, hadiah untuk para pekerja itu adalah harta haram." Ya. Sekarang seakan-akan itu hal yang biasa. Ya. Ini tidak boleh sama sekali tidak boleh. Ya. Kecuali kalau dia pegawai swasta dan pimpinannya mengizinkan. Karena hakikatnya itu milik perusahaan. Jadi kalau ada rekanan kerja ngasih hadiah ke pegawai, nggak boleh diambil. Itu milik perusahaan. Itu milik perusahaan. Iya. Jadi demikian. Silakan Bu. Mau tadi mau nanya? Ya. Iya, baik. Tugas kita hanya memberi nasihat. Hanya memberitahu. Setelah itu apa tugas kita? Doakan. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah. Ya. Insya Allah kita nggak berdosa lagi. Hanya saja kadang perlu diperbaiki cara kita memberitahu. <laughs> Mungkin cara kita masih kurang pas, uh, kurang meyakinkan misalkan. Ya, kalau kita sertakan dengan dalil Al-Quran mungkin, atau ayat, atau hadis, atau ucapan ulama, itu lebih meyakinkan. Ya. Atau kadang dengan cara yang agak keras, <laughs> sehingga dia nggak jadinya nggak senang. Ya. Nah ini. Tapi intinya tugas kita hanya menyampaikan, setelah itu doakan. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kalau bu, kalau nggak sekarang dia dapat hidayah, mudah-mudahan yang akan datang dia dapat hidayah. Iya. Barangkali demikian, Bu. Wallahu'alam hadiah door prize dalam undian. Ya. Uh, jawabannya tergantung, Bu. Kalau kita dapat hadiah tanpa mengeluarkan biaya apa-apa, boleh. Boleh. Karena kalau kita sampai mengeluarkan biaya, nah itulah hakikat riba. Ya. Ngasih sedikit dapat banyak. Itu riba. Ya, mau dibikin bagaimanapun kalau orang paham riba nggak akan ketipu. Ya. Sama halnya dengan uh, beli barang, beli barang, kemudian nanti dapat hadiah. Padahal barangnya tadi harganya sekian, sudah dinaikkan barangnya. Ya, sudah naik harga. Nah, itu juga nggak benar. Tapi kalau harganya tetap, dan kita memang biasa belanja barang itu, ya. Kemudian kita dapat hadiah, maka boleh. Ya. Tapi kalau kita harus mengeluarkan biaya, buktinya apa mengeluarkan biaya? Harganya sudah dinaikkan. Ya kan? Atau sekedar ada ongkos kirim. Ya, misalkan dapat kupon, keluarkan ongkos kirim, sama itu. Ya, mengeluarkan biaya sedikit untuk dapat banyak. Bahkan sekedar biaya SMS sama. Jadi intinya tidak boleh. Kalau kita harus mengeluarkan biaya sedikit, kemudian dapat hadiah banyak. Itu hakikat riba. Iya. Nah, ini. Yang mana, Bu? Uh, kayaknya belum ada. Uh, <laughs> ya. Uh. Kalau arisan, sama juga. Arisan kan kita, ya sama dengan menabung hakikatnya. Kalau kita didapatkan hadiah, berarti lebih. Ya, di samping kita dapatkan hasil arisan, tambah lagi dengan hadiah. Berarti lebih namanya. Lebih daripada harta kita. Ya, maka itu tidak boleh. Kenapa Pak? Bu? Enggak masalah, insya Allah. Ya, tidak masalah. Jadi intinya kita nggak boleh menerima melebihi apa yang sudah kita setorkan. Ya, tidak masalah. Baik. Apa itu? Bu? Ketika arisan. Tukar kado. saling memberi hadiah, nggak ada urusan dengan arisan. Iya. Nah, Ya. Itu <laughs> itu namanya hal yang meragukan itu, Bu. Syubhat namanya. Iya. sebaiknya dihindari. Iya. Sebaiknya dihindari. Jadi intinya saling memberi hadiah itu dalam Islam ditekankan. Tapi kalau untuk mendapatkannya kita harus mengeluarkan sesuatu, nah itu yang menjadi hal membuat kita ragu, jangan-jangan haram. Ya kan? Memberi hadiah itu nggak harus eh, kita mengharapkan, bahkan bukan nggak harus, nggak boleh. Kita mengharapkan dia juga beri hadiah kepada kita. Nah, akan jadinya seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiah kalian, agar kalian saling mencintai. Ya, Baik. Kenapa bu? Enggak masalah. Ah. Enggak apa-apa. Untuk mengundi yang keluar nama arisannya, enggak apa-apa. Tidak masalah. Iya. Sama dengan misalkan uh, di sebuah seminar dapat hadiah buku untuk 100 yang datang pertama. Nah, maka boleh seperti itu tidak masalah. Kalau kemudian yang datang bersamaan 200 ya terpaksa harus diundi. <laughs> Hanya 100 yang dapat, tiba-tiba bersamaan 200 misalkan. Nah, ya terpaksa harus diundi. Ya. Nah itu. Eh, sebagian ulama berpendapat sebaiknya memilih kalau uh, apa namanya muslim dengan kafir gitu. Ya. Uh, walaupun muslim ini dia juga apa namanya uh, tidak bersih, tidak baik. Tetapi mudaratnya lebih ringan. Ya, jadi istilahnya di antara dua yang jelek kita harus memilih yang lebih kecil kejelekannya. Iya, ya, sebaiknya memilih gitu. Kenapa? Karena wajib kita mencegah kemungkaran yang lebih besar. Ya, kalau kita nggak bisa mencegah kemungkaran itu 100%, paling tidak 50%. Ya kan? Ya. Uh, saya nggak bisa mengatakan dosa atau tidak. Uh, wallahu alam hanya saja demikian nasihat para ulama. Iya. Nah, demi untuk memperkecil kemudaratan. Ya, bukan karena dia baik, tapi dia lebih uh, lebih kurang kejelekannya gitu daripada yang kafir gitu. Uh.